Kan sampai ada orang cerita bagi lagi ada orang cerita ceritakan Uwais Al-Qarani ketemu Sena Umar sama dibutuhkan ngaji sejero jo ya saya dibutuhkan nah, bagaimana nah kan tidak ada cerita kan begitu <laughs> saya nama dibutuhkan ini ya apa <laughs> jadi rojo juga ngaji oh, saya nama gak ngaji jika <laughs> jika kan jadi RT RW Wah, normal mana ini Sana Omar itu luar biasa itu dua sahabat itu ada malaikat di mulutnya apa yang dikatakan benar jika ini gak ngaji lain cerita begitu lah <laughs> mas Nah, di sini masalah cerita itu harus betul-betul tahu sumbernya, tahu jalannya, asahnya dan Ah, itu termasuk juga Israelia tapi di tafsir tafsir dia ada dan masuk iya. ada di tafsir anda iya. ada di tafsir anda kita baca kita kita baca ada itu iya. mendapat ini masalah ini lain masalah itu itu itu kan demi keamanan supaya yang borso gak ngamuk itu nah, lain kan masalah itu itu dari anu dari apa dari Hindu Hindu animisme Hindu juga itu itu lain masalah lagi itu cerita bahwa bumi itu di atasnya sapi sapi di atas ikan ikan di atas macam-macam malaikat pertama malaikat Jadi pokoknya kalau bercerita apa itu harus tahu ilmiahnya. Kuat. Jangan sampai Kalau orang larang kitab macam-macam. Mau apa lagi itu? Sampai ulama-ulama dulu melarang ini. Dalam kongres NU itu Surya dilarang ini. Kalau kalau Waktu itu namanya saja sudah kita dagingnya kabar. daging ini kan lembut lembutnya kabar dakok ini daging lembut jadi lembut lembutnya cerita saya gak nyanda ya nah itu jadi harus hati-hati ilmu itu nah apalagi saya menusuk menjaga derajat kenabian wah ini bagaimana وإلى حول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن به آمن به فله أجران والأخذ إذا استقى ربه وأطاع مواليه فله أجران وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان an an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhkaru lakubatan suratan wurlan Summa qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yuksa Ibrahim ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي ويقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أحوالهم منذ باركتهم فأقول كما قال العبد عبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قوله العزيز الحكيم قال محمد بن يوسف الفربي ذكر عن أبي عبد الله عن فصيل عن قبيصة قال Budul takuna alladzina taktu ala ahli Abi Bakr Faqala lahum Abu Bakr radhiyallahu anhu بسم الله الرحمن الرحيم وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حزين أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته Fa'ahsana ta'dibah Kalau ada orang Lelaki Mempunyai budak perempuan Amah budak perempuan Lalu dia didiknya ada baha mendidiknya Jadi ada bayu adibu mendidik Sudah fa'ahsana ta'dibah Maka dia bagus mendidiknya dari budak perempuan mau jadi diri sampai baik menjadi muslimah salihah wa'allamaha lalu diajari ilmu fa'ahsana ta'limaha lalu dia membagusi pengajarannya jadi ilmu sampai pandai summa atakoha lalu dia merdekakan budak perempuan tadi sudah baik, sudah bagus akhlaknya, amalnya, ibadatnya, dan sudah saja ilmunya, lalu dia merdekakan. Setelah merdeka, fatazawwajaha, lalu dia kawin. Orang laki-laki atau majikan tadi, beragam tadi, karena kalau ajron mendapatkan dua pahala. Mau sekarang sudah tidak ada. Kalau kita tidak juga, juga ini sekarang sudah dunia ini nggak ada juga nggak ada ini zaman dulu padahal mungkin karena hukum Allah tidak putus ini kebetulan sekarang terhapus Najjar mungkin terjadi kalau ada perang sekarang perang antara Islam dan kafir ya. lalu kita menang lalu orang kafir berampas kami kan bisa dijadikan bisa syariah, hukum Allah tetap terjadi. Allah maha kuasa. Nah, jadi dia mendapat dua pahala. Padahal orang punya budak boleh dia lakukan seperti istrinya tanpa nikah. Tapi sekarang dia muliakan. Wah, budaknya dididik, dibina, diajari ilmu dan sebagainya sampai baik, lalu diperdekakan lalu dia kawin. Ini cerahkan begini ini mendapat dua kali pahala mendapat dua, dua pahala karena lahu ajaran begitu juga ada orang mendapat dua pahala apa wa idza amana ar-rajulu bi Isa umma amana bi falahu ajron ada orang beriman pada Nabi Isa zaman Nabi Muhammad SAW dia iman pada Isa betul-betul dia ikut agama Nabi Isa ya masih asli masih murni Nabi Jotos masuk Islam ini mendapat dua ganjaran termasuk alladzina nabi bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli ini termasuk alladzi amana beriman pada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk Nabi Isa dan lalu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat dua kali pahala jadi karena lahu ajron, lahu ajron. Menurut Allah pahala Ketiga juga ada wal abdu, ada budak. Nah, budak, tidak memperbudakan. Idza taqa rabbah, budak ini takwa pada Allah. Ada budak wa ahli ibadat, ya, takwa pada Allah, lalu patuh pada jelakannya. Mengikuti apa perintah jelakannya ini. Jadi taat pada Allah dan taat pada seragamnya budak yang semacam ini falahu ajrani dia mendapatkan dua pahala ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang jadi budak ya. kalau dia betul-betul mengerti dan majikan mengerti malah besar pahalanya malah besar pahalanya kan dua, dua kali pahala dia koat waktu sholat waktu ibadah dia takwa pada Allah atas yang patuh dan taat kepada jaganya dalam apa mestinya nah, iya, ini termasuk Oh enggak, ini enggak, enggak juga lain, ini orang merdeka Tidak boleh dijual belikan eh, ya, kalau dia betul-betul dasarnya amalia dari kerja nilai ta'ala bukan karena bayaran Ya karena amalnya baik ini dapat pahala. Tapi kalau sudah dapat bahaya, dapat karena lil ujroh, ya, ya nah, sudah putus dalam ujroh Namun Kalau dia apa pada Allah ya apa Kalau tidak kan tidak tidak ada bayaran memang orang dibeli. Ini menjadi hak milik itu budak. Budak itu menjadi hak milik. Islam sangat menganjurkan agar orang itu memerdekakan budak. Jadi sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Islam sangat menganjurkan kafu raqabah sedikit sedikit ada kafaroh memerdekakan budak. Nah, ini sekarang dunia sudah modern, sudah maju. Eropa ini mengaku demokrasi dan untuk meningkatkan apa hak asasi manusia tapi toh terjadi sekarang penjual belian manusia nah itu termasuk orang-orang yang yang mengungsi dari bencana perang di dunia dan sebagainya itu kalau teliti betul anda dijual belikan kadang-kadang mengambil negeri lain dijual lain nah, katanya dunia sudah modern menjaga hak asasi manusia di negara-negara demokrasi atau negara-negara yang begitu bisa ada Ini suatu kezaliman, padahal bukan orang sudah, itu orang merdeka. Islam tidak boleh, malah haram itu membuat pendidikan orang yang merdeka. Kalau bukan budak, ini haram sah. Hati-hati. وبه لا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu nanti dikumpulkan pada hari kiamat tuhsyaruna ay tujma'una fil mahsyar kamu nanti dikumpulkan pada hari kiamat hufatan tidak beralas kaki ngodok jadi nanti pada hari kiamat orang dikumpulkan dan keadaan ufatan. Tidak beralas kaki atau mojok, Oratan telanjang. Semut. Hurlan kembali seperti sebelum khitan. Jadi kalau kita bayangkan manusia itu nanti dikumpul di padang sama dengan waktu lahir hanya manusia hanya orang jadi keadaannya seperti waktu lahir lahir itu tidak punya apa-apa pakaian pun yang tidak alas kaki pun tidak dan yang pun tidak hanya manusia hanya ini bisa hari kiamat ini Summa qara'ah Lalu Nabi setelah menciptakan ini Nabi membaca Al-Quran ayat كما بدأنا أول khalqin نعيده sebagaimana kita memulai awwala khalqin begitulah kami kembalikan nah, jadi bagaimana mulai manusia diwujudkan oleh Allah dalam kelahiran yang begitulah nanti dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kembali seperti baru lahir dari kandungan ibu, tapi manusia Kama badakna awal khalqin nu'idu Nah ini semuanya sudah dipastikan oleh Allah Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Janji dari Allah Pasti akan dilakukan, dilakukan oleh Allah Inna kunna fa'ilin Lalu bagaimana masalah dari pakaian Awal Yuksa Yang pertama mendapatkan pakaian Yang pertama diberi pakaian Yuksa diberi pakaian Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama mendapat bagian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang diriwayatkan karena waktu dilemparkan oleh oleh Raja Numrud ke api itu dilucuti. Ada cerita dilucuti lalu dibuang. Jadi yang pertama nanti mendapatkan bagian Nabi Ibrahim di mana Summa yukhadu birijalin Wah lalu nanti di pajak masyar sudah diadili atau oleh Allah Ada manusia-manusia orang-orang dari Dari ashabi Dari sahabat-sahabat saya Zat al-yamin wa zat al-shimal Wah di atas sahabat-sahabat saya nanti kata Nabi Ada di bawah ke kanan Ada di bawah ke kiri selalu sujud kanan ini orang yang baik ada juga terus sujud kiri saja. Pak aku Lalu saya katakan ashabi nah, Itu kan sahabat saya Kenapa kok dibawa ke sana Itu sahabat-sahabat saya Fa'yuqalu Lalu ada suara nanti إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ منذ فارقتهم itu sesungguhnya mereka itu ya Muhammad tetap murtad balik dari Islam ke kufur lagi sejak engkau tinggalkan mereka jadi ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang masuk Islam. Nabi tahu, akhirnya menjadi sahabat-sahabat Nabi. Tapi ketemu di hari kiamat itu orang kering kiringan ahli neraka. Nabi teriak, oh, itu sahabat saya, kenapa dikiring ke sana? Ada suara, hei Muhammad kamu datang. Itu orang-orang sejak kaum tinggal keluar dari agama Islam balik kepada kekufuran lagi. Memang zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang yang baru baru masuk Islam selain sahabat Ansar dan hadirin kalau sahabat Ansar dan Muhajirin itu orang yang baru lalu Nabi wafat mereka banyak yang mur macam-macam ada yang mengatakan kalau Nabi toh tidak mati kalau itu sudah tidak perlu ada gitu. ada yang dulu ada Nabi Muhammad kita melakukan zakat sekarang tidak ada tidak perlu zakat ya, jadi ada beberapa ini orang-orang yang baru-baru ada pun sahabat-sahabat muhajirin dan ansar tidak ada mereka utuh jadi kalau orang tahu mendengar cerita bahwa sesudah tinggal wafat Nabi banyak yang mutad bukan dari golongan sahabat muhajirin dan ansar sahabat muhajir ansar yang sahabat utuh ini yang baru-baru yang baru-baru Yang mana setelah Fatih Makkah, yadkhuluna fi dinillahi afwajan masuk berbondong-bondong dahulu sama kan Nabi wafat golongan ini banyak banyak murtad nah, maka hari kiamat Nabi melihat orang-orang itu dikirim ke jalan kiri lalu Nabi omong itu bagaimana ashabi ويقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم salat sejak engkau tinggal Muhammad mereka itu. Fa'akul, lalu saya jawab, kama qala al-abdus salih Isa bin Maryam. jawabnya Nabi Isa. Apa jawabannya? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Lama tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya ya Allah, selagi saya masih ada saya lah yang menyaksikan selagi saya masih ada saya menyaksikan wa kuntu alim syahida ma kuntu fihim jadi saya menyaksikan selagi saya masih ada di kalangan mereka tapi setelah saya wafat Nabi falamma tawafaitani kunta raqib alim, engkau lah ya Allah yang mengawasi mereka wa anta ala kulli syahid in tu'adzibhum fa'inum ibaduk kalau engkau siksa mereka, ya sudah hamba-hamba engkau ya Allah. Wa in lahum, kalau engkau beri maafilah bagi mereka itu fa innaka antal aziz. Jadi Nabi sedang lepas tangan. Ya waktu saya masih hidup saya tahu. Setelah saya tinggal, saya tahu itu dari Allah. Qala Muhammad bin Yusuf al fir Al-Firabri ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على أهل أبي بكر nah itulah murtad pada masa Abu Bakar Nabi wafat yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nah ini banyak orang murtad lalu dioperasi oleh Sayyidina Abu Bakar Faqatalahum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Ya Namun keluarga ya, kami santai yang saya katakan ada yang keluarnya itu mengatakan wah ini kalau cobaan lagi kan tidak mampu ya. Ada yang begitu. Ada yang dulu ada Nabi kita mengkum zakat, sekarang Nabi wafat tidak usah zakat zakatan. Sudah tidak mau, tidak ingkar zakat sudah. Macam-macam bahkan murtad, macam-macam asbabus sababnya, oleh sebab itu dioperasi. Maka saya namakan menjadi khalifah pertama tindakannya adalah mengoperasi kaum murtad jadi kalau mutlak nah orang yang mutlak kalau sampai sampai mutlak na'udzubillah Faman yartajid minkum an dini fayumut wa kafirun fa'ulaika habibat a'maluhum fit dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, sekarang kan sekarang ada orang Islam lalu jadi Kristen kan lupa tuh. Lupa. Kalau oh, dia tidak kembali, tidak kembali, tidak kembali, saya mati. Sudah. Habitat a'malu fid wal akhir Nah di akhirat bagaimana ulaika ashabun nar hum fiha khalidu habibat habis habitat a'malum fid dunya wal akhir Sudah tidak ada sama sekali mengumpul tempat. Nah, kalau kembali lagi, sekarang kembali lagi, dia harus dulu. Waktu dia murtad ke harus diamal. Adapun sebelumnya nah ini terserah pada Allah SWT. Apa oleh Allah dikembalikan, apa sudah hapus. Tapi dalam segi eh, dalam lafad ayat habitat a'maluhum fi dunya wal akhir. Ini Al-Qur'an. Nah, ini baik. Sekarang kalau sudah tobat dia tobat, oleh Allah bagaimana apa dikembalikan itu kembali kepada urusan Allah SWT. Kalau Allah merahmati mengingatkan kembali kalau tidak itu tapi dalam ayat pertama kali kita tahu langsung wa faman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habibat a'maluhum fid dunya wal akhirah dia habibat a'maluhum fid dunya wal akhirah kalau kewajibannya dalam ini dalam masalah apa dalam masalah waktu dia mutat ini kalau sebelumnya tidak tidak wajib kodok gitu dulunya pernah iya sholat pernah haji sudah zakat dan sebagainya ya sudah ya dia sudah jadi waktu dia kasih Islam dulu ya selesai haji ya sudah apa ya sudah sudah sebagainya sudah waktu dia murtad anggap sudah lima tahun dalam murtad ini berkewajiban apa sholat puasa zakat haji kan sudah selesai Nah, jadi ini yang wajib ini kan sudah tobat wajib mengkodok ini sudah ada Adapun kewajiban seperti haji umrah dulu sudah ya sudah selesai. Nah, cuma ini habitat ini setelah tobat apa masuk kembali lagi apa enggak? Ini persoalan dengan Allah. habitat Semua yang sudah dan lakukan sambil cukup sudah sudah selesai selesai tidak wajib kodok artinya yang wajib kodok di dalam murtad apa yang ditinggalkan nah sholat dia puasa Ramadan lalu kemudian yang dia zakat lima tahun Rasul tobat lalu dia tobat ini dalam lima tahun dia wajib kodok malah lebih jahat daripada orang kafir asli orang kafir asli kan nggak wajib kodok anggap ada orang kafir asli dari mulai project cabang bayi kafir. Anak orang kafir sami dan balik kafir sudah. Kira-kira umur 40 tahun dia masuk Islam. Sudah, tidak wajib ya. Ya sudah selesai. Apa bahwa amma salam. Tapi untuk tidak wajib dia kodok. Di dalam selama murtad. Apa yang ditinggalkan? Anggap lima tahun dia murtad. Ya sudah berapa kali sholat, berapa kali كأس رمضان وأبقى زكاة هذا من أعمالك يرضو يصدون سجا سلسة زكاة القضاء سلسة أبقى حجي أبقى رمضان وصا أبقى زكاة متكيرا متكيرا يهديك على الطبات قال الطبات قلنا اعتكاف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أخرجون قال فعليهم الطبات Islam Islam masuk Kristen Islam Islam masuk kepercayaan Islam Islam masuk kan? Habis itu kukul habis bukan putus musnah jadi habis itu artinya musnah habis, hapus hapus bukan putus hapus jadi hapus semua kalau kalau tobat yang terbaik itu terserah pada Allah ya Allah menghendaki sama dengan orang kafir biasa orang kafir berbuat baik berbuat baik berbuat baik kafir ya terus dia masuk Islam dosanya waktu kubur hapus amal baiknya bagaimana nah, ini ada masalah juga orang kafir asli ada yang mengatakan kafir asli bukan mutan ini kafir asli ini ada yang mengatakan ya sudah hapus sama sekali ada yang katakan Allah merahmati amalnya tetap diterima oleh Allah ini kafir as asli karena kafir asli dan murtad lebih jahat murtad murtad itu min abhasi anwa'il kufri jadi min abhasi anwa'il kufri dari sekecil-kecilnya sejelek-jeleknya, macam-macam kubur kubur kan macam-macam ada kufur inat, ada kufur syirik, ada kufur nifat, ada kufur ingkar, ada kufur juhud, ada kufur riddah. ini, ini biasa bukan bukan kafir kafir itu ini aja ini bukannya yang kafir kafir betul ya ini kan itu aja mengingkari ya gunakan itu ini tidak yang saya maksudkan kafir kafir betul betul kafir ya itu loh dosanya haram tidak sampai kufur oh iya kalau hukum syariat kalau hukum agama Islam harus dibunuh dia jadi jahatnya murtad itu ya hukum syariat kalau hukum syariat negara Islam dibunuh sama sekali terus jadi diputus apa dipotong lehernya dipotong lehernya enggak ini mutat matinya mati mati tidak boleh di rumah cari Islam dan tidak boleh dikubur kubur Islam mau umpamanya dibuang dikasihkan hewan di hutan boleh jadi artinya sudah harta bendanya semuanya tidak boleh diwaris menjadi hak negara itu mal itu mal kalau ini kalau kita cerita negara jadi harta benda yang kai baik itu masuk kas negara masuk baik itu la yarif wala yuros jadi la yarif wala yuros tidak bisa mewaris dan tidak bisa di diwaris tidak mewaris dan tidak diwaris iya aku disitu tobat gak mau oh ditobatkan dulu bukan mau mau diketok dulu deh <laughs> gak begitu ya ditahu disuruh tobat dulu prosesnya aja itu gak murtad ketok dulu <laughs> kan bukan gitu jadi ya ditangkap dulu jadi proses portal ditanya murtad kenapa ini macam sudah lantas tobatlah kamu masuk saya mau ya alhamdulillah baik tidak mau diulangi lagi sampai tiga kali tidak mau nanti kan bandel nah, baru percaya jalan ya potong lagi ya ini masalah jangan lagi peraturan syariat yang sudah harus peraturan organisasi loh kadang-kadang orang oh yang anggota gak nurut <laughs> ya ya akhirnya disidangkan oleh pengurusnya begitu ya <laughs> Kenapa kau melanggar ini ini macam-macam hal walau, sudah kembali, nggak mau diketok pecat yang nggak gitu lah. Ya ini pada kumpulan orang yang membuat kan orang yang membuat itu. Ya nah, ini kan Allah maha kuasa kalau hukum Allah. Nah, gimana? Ya ini tapi semuanya ada ada caranya ada proses. Baik. obrigado, a Deus, babu nuzul ya, babun nuzul Isa bin Maryam alaihissalam jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit tidak mati dan belum mati dan Nabi Isa itu pun tidak disalib dan Nabi Isa pun tidak dibunuh Nabi Isa diangkat oleh Allah ke, ke langit besok hari kiamat apa besok akan hari kiamat tuh بعد العشاء وبلا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب قلت لسعيد بن المسيب قبيلة سعيد بن مسيب Thank you. سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ini Nabi sampai bersumpah demi zat yang menguasai diriku Nabi sering bersumpah dengan nyebut ini Nabi sering bersumpah walladhi nafsi biyadihi ada kalanya walladhi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat atau demi Allah yang menguasai diri Muhammad demi Allah yang menguasai diriku jadi Nabi mencinta layu sikanna hampir layu sikanna ay layu si'anna aswa tepat hampir an yang zila fiikumul maryam akan turun di kalangan kamu ayo umat Islam aisyah bin Maryam jadi nanti Isa bin Maryam akan turun dan dekat akan turun. Memang semua yang akan datang itu dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Ada pun yang sudah lewat itu jauh. Maka di Quran ada kullu atin qarib. Jadi kullu atin qarib. Apa yang akan datang mesti dekat. Orang tunggu hari raya, coba lagi datang. Ya, jadi kullu atin qarib. Ya maka akan datang itu dekat. Maka dipakai kata lalu isikan. Nah Isa itu turun besok. Hakaman adlan. Menjadi hakim yang adil. Yang jujur. hakim dan adil. Nah Nabi Isa turun tidak merupakan hakim dengan cara baru. Tidak. Yang melakukan syariat Islam ini jadi Nabi Isa besok turun tidak merupakan Nabi baru dan tidak merupakan Rasul baru. Ya Isa, Isa itu sendiri. Nah, turunnya mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bertindak betul-betul akan hakim adil. Wah, itu dan lurus. Maka jelas. Oh iya, Isa masih dunia bukan hanya di tidak, itu seluruh dunia ini. Gak cerita Islam ini ya. Gak cerita Islam ini, cerita seluruh dunia. Ya. Jadi seluruhnya alam, ya alam. Islam ini, Islam ini bukan agama lokal, tapi agama internasional. Ada alam hakman adalah hakim dan adil menjatuhkan Al-Quran dan hadis maka di antara tindakannya Nabi Isa besok, banyak suruh salib. Wah ini kres-kres ini, salib-salib ini dihancurkan. Oh ini bohong sebenarnya. Eh, Baik, ini Nabi Isa nggak disalib. Maka ini pen penyaliban. Bisa, nah, ini akan dihancurkan. Emang begitulah. <clears throat> Kalau orang akan bertindak betul-betul, alat-alat untuk kebatilan, alat-alat untuk kemungkaran, kemungkaran itu harus dihancurkan. Nah, tindakan Isa ini menghancurkan ini salib Sudah, tidak ada. Salib ini bohong, nah, dihancurkan. Jadi dihabiskan salib sedunia ini. Maka dihabiskan sampai ke patikan sampai patikan sampai kemana dihancurkan. Semua dihancurkan. Wakul khinzir dan celeng-celeng babi lagi. Babinya kalau dibunuh sama sekali. Karena babi itu tidak ada gunanya sama sekali. Barang yang manfaat syariat tidak boleh dirusak. Barang yang manfaat syariat tidak boleh Kalau ada barang saya mereka itu hancurkan, berarti itu tidak apa? Tidak manfaat. Nah, termasuk babi tadi. Memang satu-satu hewan yang tidak ada manfaatnya, babi aja. عدم العدل haram كان حرام والرعاية كورأنا موتنا كان بجيتو يا maka Nabi satu turun nanti akan dibunuh lagi. ويضع جزيته ويضع الحرب dan meletakkan atau menghapuskan harap artinya di sini ada yang lain jizyah jadi pajak kalau hukum sekarang masih orang ahli kitab yang hidup di negara Islam itu boleh hidup tetap dia berjalan agamanya tapi tidak boleh menonjol maka wajib bayar pajak itu istilah ahli istilah begini anak tapi besok zaman Nabi Isa ini dihapus bukan artinya menaseh syariat Muhammad bukan nah, orang baca begini harus ngerti kalau gitu kenapa pada ini bisa Muhammad ada? Orang-orang ahli kitab yang hidup di negara Islam menjadi kafir-kafir ini ya dijaga keamanan oleh pemerintah Islam dan mereka harus bayar ya nanti zaman Isa turun ini dihapus sama sekali apa bukan Nabi Isa itu artinya menghapus menaseh syariat Muhammad Tuh. akhirnya Nabi sudah cerita Berarti ini pada berjalan sampai datang saat Nabi sudah tahu jalannya laku ya. Lakunya ini, Izya ini lakunya sampai datang Isa. Kata Isa sudah tidak laku. Bukan berarti Nabi Isa menasih, nah, bukan. Yang ada ada pengertian. Nah, semua diperintah harus Islam, tidak lainnya menyesal dianggapnya harus Islam Kristen harus Islam so, semua dihapus dia kan tidak ada harus harus jadi harus masih jadi orang-orang Kristen tidak lagi dibedakan tapi digolong-golongan kafir miskin biasa karena kafir miskin biasa itu tidak tidak tidak ya, baca harus masuk Islam yang paling baca ahli kitab miskin biasa tidak ya, ahli kitab sekarang datang zaman Nabi Isa tidak ada itu kalau mau menang ya Islam itu dapat untuk yang kafir diajak masuk Islam ويقبض المال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد dan termasuk kenapa dihapuskan karena waktu itu sudah penuh harta benda tidak perlu lagi nah, termasuk di antaranya Kenapa? Wa yafidhal ma'u hatta la ahad. Dan waktu ambil uang kekayaan luar biasa. Sampai orang sedekah tidak bisa terima. Tidak ada yang mau Zaman itu nanti orang sedekah sudah tidak ada yang menerima. Kenapa? Harta benda sudah ambil. Jadi orang yang mau mau amal soleh, ya macam-macam ya sholat dan ya macam-macam. Cuma sedekah tidak bisa terima. Karena tidak ada dikasih ke siapa? Semuanya cukup jadi cukup kalau orang mau nganggur tak kerja tunggu saja sampai ke negara nah, zaman tidak ada tidak ada pakai miskin ya fidul ma'ambernya benar sampai sodako tidak ada yang terima memang bisa dapat juga sudah amal ibadat sujud sekali itu lebih baik dari dunia seisinya hatta takuna sajdatul wahidatu khairu minad dunya wa ma karena sesungguhnya nggak ada artinya sama sekali sudah orang nggak butuh mau sodako nggak ada nggak ada nggak ada gunanya sudah kalau sudah paham banyak ini nggak ada gunanya anggap di kampung itu kuaya semua itu ya bagaimana Sak Malang kaya semua Aceh Sak Indonesia kaya semua Sak jagat ini kaya semua semua dengar besar berdagang itu. Nah, kalau gitu yang lebih afdal ibadat biasa. Ya, Sholat. Sampai sujud satu kali lebih baik dari dunia bisa seisi. Ya semua. Jadi dunia waktu itu lebih ya, zulman. Jadi zaman itu nanti sudah kalau saya contohkan sekarang sudah mulai sedikit-sedikit di Saudi Arabia juga. Ya, sekarang di Kuwait, Saudi. Ya. Itu saja repot mencari orang miskin. Memang bagi zakat saja repot. Sudah repot. Ini bahkan dunia masih masih begini. Ya, ada. Hah? Brunei nah. mulai rakyatnya dikasih pasir. <laughs> ya, kaya rakyatnya sedikit. Aduh. Weil Freddy und Jochen noch alles da. Ja, das war Freddy. Ja, war Hilfe. Ich habe keine Irren.